Fi'il nahi adalah merupakan kata kerja untuk melarang. Sehingga diartikannya jangan ya. Fiil nahi adalah fi'il yang menunjukkan atas meminta meminta meninggalkan suatu pekerjaan ya meminta untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Artinya jangan ya. Talabit tarki ini jangan, maksudnya e, jangan lakukan atau jangan ini, jangan itu. Dengan meletakkan dengan perantara memasukkan la annahiyah pada fi'il mudhari ya. Dan tasrifnya juga kita sudah e, bahas kemarin, tasrif fi'il nahi. Eh, dan mungkin pada sore hari ini atau petang hari ini kita masuknya tasrif fi'il nahi al-mutasil gitu, gitu ya. Tasrif fi'il nahi al-mutasil sekarang ya. Atau sudah lewat ini? Belum. Nah, baru tasrif baru tasrif fi'il nahinya saja ya sama latihannya. Tamrin. Uh, tamrin sudah belum? Belum ya. Oh, tamrinnya belum justru. Hmm, tamrinnya belum. Iya, ya. Kalau begitu uh, <clears throat> untuk mengulang kembali atau mengingat kembali tasrif daripada fi'il nahi itu adalah apa saja ya. Coba kalau misalkan e, yang sudah kemarin dibahas contohnya ya, misalkan antum ahi e, eh, dari contoh la tadhhab. Jangan kamu seorang laki-laki pergi. Tasrifnya bagaimana? Bro. Hmm. Hmm. Bagus sekali. Ya. Antum ahi la tasrob misalnya. La tasrob, hmm. la tasroba, la tasrobu, la tasrobi, la hmm. tasroba, la tasrobna. Bagus. Nah itu contoh ya dari dua fiil yang uh, eh, ditasrif dengan tasrif fiil nahi. Ya. Kita akan masuk akan tamrin. Sama di sini yang ke satu, tamrin kesatunya adalah sorif juga. Yang ditasrif uh, eh, dari fiil fiil nahi berikut ini. Iya, antum ahi berarti la tajlis silakan. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu. Mm -hmm. La tajlisi, la tajlisa, la, la tajlisna. Iya. Jadi untuk mengingatkan kembali atau menekankan kembali kalau uh, tasrif fi'il nahi itu adalah uh, cakupan domirnya ya, atau ruang eh, pembahasan domirnya itu adalah domir-domir yang mukhotob, domir-domir yang diajak bicara. Berarti domir-domirnya tidak semuanya terbatas pada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ya. Begitu juga fi'il amr. Fi'il amr yaitu juga pada apa namanya domir-domir tadi hanya wazannya berbeda kan gitu ya. Adapun yang amrul ghaib, nah ini justru berbeda dengan fi'il amr dengan juga fi'il nahi. Adapun yang amrul ghaib cakupan wawasan atau pembahasan ruang lingkup domirnya juga terbatas, tidak semua domir. Tetapi domir-domir yang menunjukkan go, goib. Judulnya saja amrul goib gitu ya. Maka e, terbatas pada domir huwa, huma hum, hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Nah, itu. Taib, lanjutkan kembali. <clears throat> Antum akhi la taqra. Jangan kamu seorang laki-laki membaca. taqra. Hmm. Iya. Iya. La taqra ini ya. La taqra, la taqra'a. Waalaikumsalam. Ya, la taqra'a, la taqra'u. Ya, itu. <clears throat> Ya, bisa nulisnya ya, soalnya ya. La taqra, yang jelas Pak e, dari cara nulisnya itu, dari cara membacanya bisa kelihatan la taqra. Ya, la taqra ini mah agak sulit atau tidak tidak sama dengan yang tidak sama dengan fi'il yang lain. La e, taqra Nah ini ya la taqra. Ini kan gitu ya. La taqra belakangnya hamzah. La taqra. Kemudian la taqra gitu. La taqra. Kemudian la taqra. La tak ra'u la taqra'u Kemudian la taqra'i. La tak es la tak roi. La takroi. Atau di sini hamzanya ini di atas nah gitu di atas uh, di atas garis La taqra'i hmm. gini. Bisa. La taqra'i. Kemudian la taqra' lagi sama la taqra'a. La taqra'a. Ini sukun ya di sini ini dalam gelang sukun ya. La taqra'a. Kemudian la taqra'na. Hmm. La taqra'na. rok nak. Berikutnya, fi'il yang ditasrif adalah la ab. Jangan kamu bermain. Satu orang laki-laki, jangan kamu satu orang laki-laki bermain. La tal'ab gimana? Hmm? Iya. La tal'abi. tal'abi. Hmm? La tal'abna. Sekarang la tar la tarji. Jangan kamu satu orang laki-laki pulang. La hmm. la la hmm. la hmm. la la Bagus. Ini adalah uh, fi'il mudhari, fi'il nahi yang ditasrif dengan lengkap. Adapun sekarang untuk memahami lebih lanjut adalah eh, termasuk eh, kesempurnaannya, termasuk yang faktor yang harus kita kuasai juga adalah menerjemahkan. Di sini perintahnya tarjim. Tamrin satu, tamrin dua, tarjim. La ta'budu. Apa artinya? La ta'budu. Itu dari kata abadarnya ber, ber, beribadah atau menyembah. Nah, abada ya budu. Ketika dia eh, apa namanya dalam keadaan fi'il nahi itu kalau dirurut dari la ta'bud gitu ya. La ta'bud. La ta'buda. Nah ini la ta'budu. Ini yang yang diambil satu di sini ya teman-temannya nggak ditanya la ta'bud kalau mau kalau mau disebutkan teman-temannya tadi la ta'bud la ta'buda la ta'budu la ta'budi la ta'buda la ta'budna adapun kalau yang la budunya saja apa itu nah, gitu ya untuk mudahkan ya? jelas ini untuk mudahkan ya uh, iya ini emang khusus kata-kata kerja yang menunjukkan jangan eh bukan bukan tidak jangan semuanya jangan semua karena judulnya fi'lun nahi nahi itu artinya melarang mencegah uh -huh. Berarti artinya jangan. Jangan. Nah, bukan. Jadi janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih menyembah. Ah. lata ya ayyuhalladzina amanu lata ta'budu syaiton kan gitu ya. lata budu asyaitana. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menyembah. Kalian semua banyak, semuanya meliputi laki-laki dan perempuan menyembah syaitan kan gitu. jadi jadi, jadi artinya itu janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih menyembah. Hmm. Menyembah siapa ya tidak disebutkan. Artinya di sini masih yang penting makna fiil fi, fi, tersebut ya. Kemudian la takfuri apa artinya? Kafaro yakfuru itu artinya menolak, menutup, mengingkari bisa. Kafaro artinya e, menentang juga bisa. Itu ada di belakang kafaro yakfuru. Hmm. Artinya kalau di situ dikatakan menutup tapi maksudnya juga bisa mengatakan adalah e, mengingkari, e, e, menantang. Hmm? La di sini ingat e, dia khusus nih. Kalau ada iya itu e, apa namanya? E, apa namanya? ciri khusus dari Mu'anas, Nah, baik di fiil e, madi ya, kemudian juga di fiil mudore ya, fiil amr itu ada kekhususan. Mm -mm janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Hmm, bukan bukan ini bukan banyak ini. Kalau yang ada ya seperti ini pada fi'il mudore terutama itu menunjukkan satu. satu. Ini domirnya anti saja. Hmm, berarti apa? Janganlah eh, kamu satu orang perempuan hmm. mengingkari. Iya mengingkari atau mengingkari atau menolak kufur itu kan dia menolak mengingkari kemudian menentang. La tamna'a Berikutnya la tamna'a artinya apa? Jangan jangan kam, kalian berdua laki-laki atau perempuan hmm. mencegah. Iya. Di sini karena e, tidak disebutkan untuk siapa, jadi sebutkan dua-duanya karena fi'il fi'il nahinya itu kalau yang la tamna'a atau di sini la taqra'a dan la taqra'a itu dua-duanya sama bunyinya. Oleh karena itu jangan lupa diterjemahkan janganlah kalian berdua laki atau perempuan kan gitu ya menolak atau mencegah atau mesamna. Mana ini artinya menolak, menentang, mencegah, melarang. Bisa juga melarang. latas alna nah. Janganlah bertanya. atau meminta bisa ya. Bertanya atau meminta. latas alna lata falu. Iya. Fa'ala fa'alu ta'af. Sama dengan la malu ini mengerjakan, melakukan, melakukan, mengerjakan, berbuat, ya, dan sebagainya. La tashrobi dari kata syariba shrobu artinya minum. Nah kalau la tashrobi ini sama dengan tadi akhir tadi la takfuri itu e, domirnya khusus dia anti. Nah, berarti artinya apa? Ah, betul. Ah. Minum. Iya, artinya berapa orang? Satu, eh, satu orang, laki atau perempuan? perempuan. Jadi janganlah kamu satu orang perempuan minum. Nah, gitu artinya. La tasrobi itu janganlah kamu satu orang perempuan minum. Hmm, ya. Itu arti yang eh, rincinya. La tanzuro La uh, kalian. Iya. Dua orang laki-laki atau perempuan. Iya. Melihat. Ahsan bagus. La tubi, la taktubi ya. Iya, la taktubi Oh ribu ya saya <laughs> maklum. Kadiba yakdibu itu maksudnya berdusta, ya, ber, berbohong, uh, berdusta. Janganlah kalian berbohong. Ah gitu, janganlah kalian berapa orang? Banyak tiga ke atas ya, laki atau perempuan? Laki-laki khusus di sini. La ribu. janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih berdusta atau berbohong. Nah ini adalah menerjemahkan dari yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang yang tamrin tiga seperti biasa eh, apa namanya kebiasaan di buku ini adalah menerjemahkan dari sisi bahasa Arab, Indonesia ke bahasa Arab. Apa kalau bahasa Indonesianya? Apa bahasa Arabnya? Kalau bahasa Indonesianya, jangan kau laki-laki masuk satu orang ya. Masuk bahasa Arabnya apa? Dakhala yadkhulu. Hmm, dakhala yadkhulu. Itu masuk artinya. Jadi kalau untuk satu orang, jangan kamu satu orang laki masuk, berarti bahasa Arabnya apa? La Gampang padahal. Karena, karena cuma satu orang gitu. dahola ya dahulu. Nah di situ sudah ada patokannya, sudah ada <laughs> sudah ada kiasannya di situ. Kalau untuk satu orang itu mudah, tinggal merubah dari ya menjadi apa? Kalau domir mukhatab itu jadi jadi ta. Jadi apa la? La tad khul Iya, la tadkhul. <laughs> gitu ya. La tadkhul. Iya. Apa kira-kira yang masih susah di apa? Sebenarnya kalau belajar sorab itu antum tulis di kamar atau apa gitu ya, rumus-rumusnya tuh. <laughs> itu untuk memudahkan, Perubahannya. Oh iya iya. Insya Allah itu ringan ya. Kita ngafalkan perkalian 1 sampai 10 bisa kan? <laughs> sampai anak anak suka ngajari anak juga kamu tuh ngafal Al-Quran eh, satu juz tiga sepuluh lembar bisa. Ini perkalian yang satu lembar masa nggak bisa <laughs> gitu. Jadi maksudnya eh, kemauan yang keras, eh, kemauan yang keras. apa namanya? Bukan berarti kita hanya ini hanya belajar ini saja. Kita bagi waktu kan, ya bekerja, kemudian beribadah, kemudian belajar. Nah, bagaimana cara supaya kita itu cepat hafal? apakah antum tulis di kertas manila atau apa rumus-rumus itu di kelompok-kelompokan gitu ya dibiri, dibuat bagan itu untuk memudahkan. Yang jelas domir itu nggak akan lepas dari 14. Ini domir ini nggak akan lepas daripada 14 huwa, huma, hum. Kemudian kelompok dua lagi hiya, huma, hunna. Kelompok ketiganya anta, antuma, antum. Kelompok empatnya anti, antuma, antuna. Kelompok limanya ananah, udah. Nggak akan ada tidak akan ada nambah sampai 15 domir gak ada. Jangan khawatir. <laughs> Jadi harus bisa tuh. Artinya uh, kuat di situ. Memang Anda juga waktu awal-awal membahas buku ini harus kuat itu yang namanya domir itu. Dan kuat di sini hafalannya harus ngelotok. Jadi ketika kita uh, ingat tadi ketika untuk pembahasannya fi'il nah itu untuk domir-domir tertentu, domir-domir khusus anta antum antum, anti antum antuna. Jadi kalau ketika jangan kau satu laki-laki masuk, langsung kita pikiran kita langsung nempelnya ke ke antak langsung karena cuma satu jadi la tadkhul iya itu jawabannya ya Taib nomor dua jangan pulang kau sekalian perempuan ini dibalik-baliknya kalau kita runut sih jangan kau sekalian harusnya kamu ya kalian kau sekalian di sini banyak, nih maksudnya ya mm -mm. pulang untuk perempuan berarti apa bahasa Arabnya la tarji'na iya la tarji'na betul itu artinya jangan pulang kau sekalian perempuan. Nomor tiga, jangan duduk kau berdua atau kalian berdua. La tajlisa. betul. Jangan pergi kamu laki-laki satu orang ini maksudnya. La tadhab, bagus. Jangan tidur kamu sekalian laki-laki banyak maksudnya. Kalau tidur bahasa Arabnya uh, bukan uh, eh, latar kudu. Uh, jadi Tidur itu bahasa Arabnya rokoda, ah, rokoda, uh, ah, yar kudu, yar kudu. Nah ini, ini anu apa namanya fail fail yang fail aslinya. Jadi kalau misalnya jangan kalian ke, jangan kalian kamu sekalian laki-laki tidur tidak sini latar kudu, latar kudu. jangan kalian sekalian laki-laki tidur. Latar kudu ya. Jangan malas kau laki-laki satu. Iya. E, kasala yaksilu ya. Berarti ya wajahnya ya. Bisa dilihat dalam kamus belakang itu. E, arti malas itu adalah wajahnya kasala yak. E, cari di situ e, malas. Ada nggak di situ? Anda melengketnya kasala yaksulu. Taksir. Taksir betul. Yaksulu apa yaksilu? Kalau malas insya Allah di sini e, mudah dicarinya. Hmm. Kasal malas. Udah ketemu belum? Malas ini biasanya ya, uh, di mana? Sebelah mana? Halaman berapa? Biasanya. <laughs> Iya. Kasala ya Yaksulu ya, singkat Anda begitu ya. Cuman kalau belum ketemu secara langsung eh, penasaran. Kalau ada yang dapat kasih tahu supaya nggak lama-lama <laughs> nyari. Jadi artinya malas. Imaka salah silu, imaka salah yaksulu. Hmm, jadi dia wazannya e, eh, faalayaf alu gitu ya. Salah yaksalu. Kalau belum ketemu eh, nggak e, apa-apa dilihat saja dulu. Artinya bahwasanya e, tidak jauh dari kaf, sin dengan lam pokoknya ya. E, fiilnya itu. Adanya di sini kasaro, kemudian kasaba. nggak ada juga, belum ketemu atau belum ada ya. Hasil kalau di sini. Oh, ada. Oh, di kamus, iya. Kalau gitu lah taksil ya. Iya. Jangan kau malas satu orang laki-laki la taksil. Kalau waz, kalau kalau kalau apa namanya kalau Mas masdarnya sih gampang kaslan kan gitu ya. Taib nomor tujuh jangan bersedih kau perempuan satu orang satu orang perempuan. Nah kalau bersedih ini hazana yahzinu atau hazana yahzanu hazina yahzanu ya. Hazina yahzanu itu artinya sedih. Ma'ruf yang bersedih. Ah. ah. <laughs> Iya. La tahzan ya. Oh iya. Hazina yahzanu. La tahzan. Nah, berarti kalau untuk perempuan bagaimana? Ditambah. Jangan tidak hanya la tahzan saja. Tapi apa? Tambah ada ya-nya. Ada ya sukun. La? La tahzani. Nah, la tahzani. Atau dalam ayat itu la tahzan. Innallaha ma'ana kan gitu ya. La tahzan. Berikutnya. Jangan naik. Kamu sekalian. Jangan naik. Ya Uh, naik itu soida yas'adu. Uh, jadi kalau misalkan untuk yang banyak domir antum la la tas'adu. Soida yas'adu itu naik. Naik. Misalnya soida ilal jabal, naik ke gunung gitu ya. La tas'ad. la tas'adu. Soida yas'adu. La tas'adu pakai sod ya. Pakai sod. Nah, soida yas'adu itu artinya naik. صعد yas'alu ini di, di Al-Qur'an juga banyak eh, atau ada uh, apa namanya ayat yang ada artinya latas so yas'adu ilaihi al-kalimu al-kalim al-kalimu tayyib uh, yang jelas itu artinya naik sa'ida so yas'adu jadi latas adu jangan mendengarkan kau berdua mendengar bahasa Arabnya apa? Sami'a yasma'u. Berarti <clears throat> kalau jangan mendengar kalau berdua la tasma'a, la tasma'a. Iya. Kemudian jangan datang kamu sekalian perempuan. La tina, Iya, la ta'tina. Ya, eh, apa namanya? Pendek ya, la tina, Iya betul, la ta'tina. Jangan kau jangan datang kau sekalian perempuan. Berarti banyak la tina, pendek. Ya latak gini tulisannya latak tina. La uh, eh, tak tina. La tak tina gitu ya. Karena di sini ada hadap di sini. Ada hadap uh, eh, apa namanya? yaknya itu dia mahzuf. Ya yang apa namanya? Uh, dalam itunya huruf ilatnya itu atau huruf berpenyakitnya itu dihilangkan. lata tina lata ta'ti, lata tia lata tu lata ti lata tia lata ti lata tina <clears throat> Itu memang beberapa kata-kata yang agak sulit nanti mungkin pada eh, pen, apa namanya kesempatan mendatang bismillah. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Eh, kita baca bersama-sama dulu yang tadi ya, yang tarjim ila lugatil arabiyah. La tadkhul. ya, itu yang nomor satu jawabannya ya. Kemudian la tarji'na. La tarji'na. La tajlisa. La tadhhab. La La tarqudu. La tarqudu. La taksil. La tahzan. La tahzani. La tas'adu. La tasma'a. La Enggak pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Kalau apa? Oh di sini kurang, ada kurang nih. Itu apa? Hamzanya sukun tidak. tidak tertulis la ta'tina. Nah ini. La ta'tina. Iya, begitu maksudnya bukan la ta'tina ya salah ya. Tapi la ta'tina. Baik. Berikutnya pasal berikutnya qala al-muallif tasriful fi'lin nahyi al-muttasil bi dhamir nasbin. Jadi sama saja dengan fi'il madi ya, dan dengan fi'il mudhari, kemudian juga pada fi'il amr ya, dan juga pada fi'il, eh, apa namanya? amrul ghaib ya, kemudian juga yang tasrif fi'il mudhari al-mansub al-majzum juga di sini tasrif fi'il nahi itu sangat mungkin al-muttasil ya, ini bersambung dengan domir nasab. Jadi judulnya perubahan kata kerja yang untuk melarang yang bersambung dengan domir nasab. Ya, domir nasabnya di sini uh, adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Kita ambil contoh di sini adalah latas alhu. Ya, latas al latas alhu. Kita baca bersama-sama. La tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. Latas tas'alhu, latas tas'alhuma, latas tas'alhum. Ya. La tas'alhuma, eh, la tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum. Hunna. La tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhunna. Iya, ini salah cetak. Hmm. Di sini harusnya hunna di sini ya. Iya. Di sini yang latas alhumnya itu bukan dua kali, tetapi setelah latas alhuma ya yang paling kiri itu ya itu harusnya latas alhunna iya kita lanjutkan latas alni latas alna latas alni latas alna iya jadi e, domir domir yang eh, domir nasabnya di sini adalah e, yang sesuai tentunya e, apa namanya dengan domir-domir yang goib gitu ya dengan dengan dengan domir-domir yang goib karena di sini sudah mukhotob. Kalau mukhotob nggak mungkin mukhotob lagi, nanti bertabrakan gitu ya. Misalkan latas alka gitu ya. Jangan kamu bertanya kepada diri kamu. Kan e, tidak inilah tidak logis gitu ya. Walaupun bisa saja dipakai, tetapi yang lebih mungkinkan adalah e, ketika yang dipakainya itu adalah domir mukhotob dalam fi'il nahi, maka domir-domir yang, yang yang sepadan, yang serasi dengan domir-domir goib dengan domir-domir yang goib yaitu latas alhu, latas alhuma, latas alhum, latas alha, latas alhuma, La tas'alhunna. Kemudian yang mutakalim ini memungkinkan la tas'alni, la tas'alna gitu ya. Jadi kalau mau dihitung perubahannya bisa jadi ya, fi'il nahi itu ada enam, enam dikali di sini domir yang memungkinkannya ada delapan. Jadi empat puluh delapan perubahan itu pasti. Tinggal uh, dicoba saja itu pasti ada 48 uh, eh, fi'il-fi'il yang bersambung dengan domir nasab. Ya, buktinya apa? Misalkan la tas'alhu itu baru satu ya, jenis yang latas alhu. Kemungkinan yang keduanya adalah latas alahu. Ya, latas alhu ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ada delapan kan? Kemudian fiil yang keduanya, fiil nahi yang keduanya latas al latas alahu. Itu juga ada ada delapan lagi. Bunyinya latas alahu, latas alahuma, latas alahum, latas alaha, latas alahuma, La tas'alahunna, la tas'alani, la tas'alana. Itu ada delapan. Ya. Delapan. Kemudian belum lagi yang empat. Empat kali delapan, tiga puluh dua. Dengan tadi enam belas. Empat puluh delapan semuanya. Jadi jadi semuanya enam puluh delapan. Dan artinya adalah La tas'alhu, janganlah kamu satu orang laki-laki bertanya kepadanya. La tas'alhu. Latas alhuma, janganlah kalian berdua laki-laki bertanya kepada mereka berdua laki-laki atau perempuan. Nah, Alhamdulillah sudah isya ya. Dan nampaknya untuk e, eh, daras malam ini bisa jadi terakhir ya untuk <laughs> sebelum bulan puasa ya. Kalau kalau untuk durusulugo ada kemungkinan masih ketemu sekali lagi, ada kemungkinan kemarin terakhir gitu. Karena bisa jadi satu Ramadannya hari misalkan Rabu Berarti malam Rabunya itu tarawih tuh, udah tarawih gitu ya. Kalau nanti tunggu keputusan dari pemerintah. Kalau misalkan belum belum kelihatan uh, hilal, ya berarti masih ada daras lah gitu ya. Nanti kita postingan saja gitu. <laughs> e, paling lambatnya pada Isya anu apa darasnya. Paling lambatnya. Karena pada maghribnya nunggu keputusan. Kalau misalkan darasnya apa eh, satu Ramadannya itu hari Kamis, berarti malam Kamis e, tarawih kan itu derasnya sorof sudah berarti libur. Jadi yang jelas sorof itu sudah eh, nanti ketemu lagi sholawat bulan Syawal. E, kita nanti postingan nanti sudah pada siap belum gitu ya. Paling tidak ada lima orang jalan gitu nanti. E, apa nanti Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan siap ya sudah kita mulai. Anda juga nggak mudik sih di sini <laughs> aja gitu.